pelajaran tajwidnya terlebih dahulu dilihat buku pelajaran tajwid buku wajib kita yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i halaman 1415 mengkaji tentang hukum nun mati atau tanwin nun mati dan tanwin bila bertemu menghadapi huruf hijaiyah menjadi empat bagian empat cara membaca yang pertama harus dibaca idhar idgom ikhwa dan iklab Kapan izhar? Kalau setelah non mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang enam. Huruf izhar itu ada berapa? Ada enam Di halaman lima belas Di situ ada Aha Ain ha rin kho Itu ya ah, Alif ha boleh begitu Alif ha ain ha rin kho boleh Atau Aha kho go ha Nah, aha kho go ha Nah, contohnya mana? Di halaman 15 di paling bawah bagian A itu ada contoh. Ya, nun mati bertemu dengan huruf idhar ada dua macam. Nun mati pada satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Contohnya min ummatin hukumnya apa? Idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu alif. Jadi di bertemuannya pertemuan dicari ada nun mati enggak? Setelah nun mati ada huruf apa? Kalau ada huruf ain ya idhar, kalau ada huruf ya ya idgom, kalau ada huruf ta ya ikhfa, kalau ada huruf ba ya iklab. Nah ini ketemuannya bertemu apa? Jadi mengkaji tentang hukum nun mati atau tanwin ini harus dilihat hukum apa. Ada nun mati kalau ada ketemu apa. Kalau nggak ada ya sudah berarti nggak ada hukum nun mati. Nah ada tanwin nggak? Kalau ada tanwin ketemu apa gitu? Ketemu huruf apa? ah nggak ada nun matinya, nggak ada tanwin. Berarti bukan nggak ada hukum nun mati atau tanwinnya, ada hukum yang lainnya nantinya. Begitu. Jadi harus dipahami dulu. Pertemuannya mencari nun mati atau tanwin. Makanya kalau di diktat B yang sudah kami buat itu ada warna-warni. Kenapa? Hmm, ilhar karena nun matinya ketemu alif, nun matinya ketemu ain, nun matinya ketemu ha, begitu ya. Seperti di sini halaman 15 in huwa. Hukumnya izhar. Kenapa izhar? Karena nun mati ketemu ha. Nah itu di nun matinya tuh dibuat warna merah ketemu H warna yang berbeda oh itu penyebabnya nah ini yang kadang-kadang nggak -kadang ngeh gitu loh idhar idgom ifa kenapa pokoknya idhar saja bacanya begitu kenapa ya nggak tahu nah itu alasannya itu kita tidak bisa mendefinisikan tidak bisa menjelaskan nah kembali kami coba dengan multimedia animasi dan segalanya kami coba ini loh penyebabnya itu gitu loh seperti di halaman 16. Min ilmin, hukumnya apa? Izhar. Kenapa izhar? Karena nun mati ketemu ain. lam mati. <laughs> Ah, lain cerita. Izhar juga di situ, tapi lam mati nanti, gitu ya. Min ghillin, izhar juga karena apa? Nun mati ketemu ghin. Min khairin, hukumnya izhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu kha. Min hasanatin, Idhar juga karena nun mati ketemu hak, bukan ketemu hak patahnya, ketemu huruf h-nya loh. Kemudian masih di halaman 16, nun mati dan huruf idhar bertemu dalam satu kalimat. Mana? Yan'iku. Hukumnya Idhar. Kenapa idhar? Karena nun mati ketemu ain satu kalimat. Ingat, pengertian kalimat dalam bahasa Arab itu kalau di kita mah bahasa itu kata gitu kalimatnya ya. Jadi yang itu satu kata kan, satu kumpulan kata itu kan kumpulan dari huruf-huruf itu kan, satu penggalan kata. Kumpulan kata-kata kalimat itu bahasa Indonesia, bahasa Arab lain. Kumpulan kata kata itu disebut kalimat gitu kan. E, kalimat kumpulan kalimat-kalimat itu bukan kalimat tapi jumlah, jumlah mufidah, jumlah yang ada faedahnya. Nanti eh, jumlah kalimat itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, fi'liyah, ada mubtada dan khobar banyak asalannya ya. Yang terpenting yang kita pahami Uh, jangan sampai bingung. Ya naikku kalimat mana kalimatnya orang cuma satu kata. Iya, pengertian kalimat dalam bahasa Arab itu di bahasa kita mah kata kalau Latin mah ya. Yan hauna tuh. Hukumnya apa? Izhar karena karena apa? Kenapa? Karena nun mati ketemu ha dalam satu kata, dalam satu kalimat. Kita kita sudah tidak bisa bilang satu kata lagi karena sudah berbahasa Arab. Kian auna hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu hamzah atau ketemu alif. Tanhituna idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu ha. Fasayun ghibuna hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu ghain wal munkhaniqatu hukumnya idhar juga karena nun mati ketemu kha. Jadi kita harus cari ada apa sih di situ? Ada nun mati, ada bertemu apa? Ada nun mati tidak ada, ada tanwin, ada ketemu apa? Oh enggak ada juga. Kalau enggak ada nun mati enggak ada tanwin berarti hukum hukum lainnya. Hukum lainnya banyak, bisa idhar, bisa nanti Eh, idgham mutaqarribain, idgham mutamasilin dan segalanya ya. Bisa ikhfa sapawi, bisa idgham mimi dan segala. Nah, masih di halaman 16 kalau tadi di atas itu berbicara tentang nun mati, yang ini adalah ada nun mati ada tanwin. Hanya saja bedanya nun mati dan tanwin, kalau nun mati bisa beda kata, beda kalimat, atau bisa satu kalimat. Sedangkan tanwin hanya beda kalimat aja. Tidak mungkin satu kalimat. Ingat, pengertian kalimat di sini adalah pengertian kata, ya. Nah, min ummatin ajalah, apa hukumnya? Oh, dilihat dulu ada nun mati nggak? Ada. Nun mati ketemu alif. Oh, ilhar, iya. Kemudian ummatin itu juga ada tanwin. Tanwinnya ketemu alif Oh iya idhar juga berarti double di situ idharnya ada dua gitu. Ada hukum nun mati dan hukum tanwin. Ingat yang namanya tanwin itu terdiri dari patah dua, patah tain, kasroh dua, kasroh tain atau domah dua, domah tain. Itulah tanwin. Jadi boleh dikatakan min ummatin ajalah hukumnya apa? Idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu alif dan kasroh tain ketemu alif mau spesifikasi kasrah ta'in atau disebut tanwin ya umum gitu bisa gitu jurufin harin hukumnya ilhar. kenapa ilhar? karena kasrah ta'in ketemu ha atau karena tanwin ketemu ha sami mawan itu itu juga ya goniyun anil alamin hukumnya apa ilhar? kenapa ilhar? karena doma ta'in ketemu ain atau karena tanwin ketemu ain gitu ya li ahadin indahu. Hukumnya apa? Hukumnya apa ya? Ada tanwin enggak? Ada tanwin. Setelah tanwin ketemu ain. Ingat, ketemunya jangan lihat dari kiri ke dari kiri ke kanan. Kalau tulisan Latin dari kiri ke kanan, tulisan Arab dari kanan ke kiri. Nanti wah ada tanwin, iya ketemu hak, betul ya, idhar ketemu hak. tapi salah, bukan ketemu hal ya hadin, tetapi tanwinnya ketemu ain gitu, bacanya dari kanan ke kiri karena tulisan Arab itu dari kanan ke kiri. Karena orang Islam itu sesuatu yang terbaik itu harus pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, selalu kanan, melangkah pakai kanan yang pertama ya. Lain dengan ketika ke kamar mandi kan kiri. Nah itu li ahadin indahu ada apa lagi di situ? Oh ada nun mati, nun matinya ketemu dal. Dal idhar huruf idhar. Oh bukan, huruf apa nanti? Itu huruf ikhfa kan? Di situ ikhfa nun mati ketemu dal. Kemudian halaman 17 paling atas ada alimun hakim. Hukumnya apa? Ada nun mati? Oh nggak ada. Ada tanwin? Tanwin nggak ada, adanya domah tain. Ya domah tain tanwin tanwin juga. Karena tanwin itu terdiri dari domah dua, tain tuh kasro dua, patah dua. Jadi syaratnya yang menjadi hukum nun mati atau tanwin kalau patahnya dua, kasrohnya dua, domahnya dua. Kalau patahnya satu jangan jangan jadi hukum tanwin. Banyak ada kan banyak. Uh, misalnya al, al alimu al alimu kalau udah ada alif lam tidak tidak mungkin ada tanwin lagi al-alimun hakim nggak bisa. Di situ al-alimu hakim misalnya begitu. Tapi bentuk kalimat bahasa Arab itu masya Allah ya. Kalau sudah ada al nanti lain lagi. Ada mubtada dan hoba, ada na'at dan man'ut. <laughs> Nah, masya Allah ya. Jenis kalimatnya, sifat. Nah itu ya nanti ada juga uh, hal-hal yang lain yang tentu kedudukan kalimat ada yang sebagai mubtada maf'ul maf'ul biha ya, fi'il fa'il insyaallah <laughs> nah, ya banyak itu nanti istilah-istilahnya. Azizun Ghafur, Azizun, Azizun Ghafur. Ada nun mati? Oh enggak ada. Adanya apa? Adanya domah tain, adanya tanwin. Ketemu apa ya? Ketemu rin. Berarti hukumnya apa ya? Izhar. Magfiratun khair. Hukumnya apa? Oh, hukumnya apa ya? Ada nun mati enggak? Enggak ada. Ada tanwin? Ada. Tanwinnya apa di situ? Domah tain. Domah tain ketemu kho. Kho itu huruf apa ya? Huruf ikhfa? Bukan. Huruf idgom? Bukan. Ikla? Bukan. Idhar? Idhar bukan ya. Aha ho agoha. Oh iya. Ho aha ho agoha. Zaratin khairo. Hukumnya apa? Hukum nun mati? Bukan. Hukum tanwin? Iya. Tanwin nun mati itu juga sih sebenarnya. Hanya yang menjadi penyebab idhar itu apa? Karena di situ ada tanwin. Tanwinnya di situ kasratain, Ketemu apa? Ketemu ho, ho itu huruf apa? Idhar bukan. Aha ho agoha. Oh iya. Berarti di situ zarrotin khaira hukumnya izhar karena kasrotain karena tanwin ketemu kho kasrotain atau tanwin itu, itu juga.